Hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan. Dr. Kakler dalam penutup buku itu menjawab tuduhan kaum sekularis, Dia mengatakan bahwa agama itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini kaum situasi, eh, kaum sekularis di dunia ini mengatakan agama bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tidak disebut agama apa, ini liciknya mereka. Jadi saya mengatakan tercakup Islam juga. Karena itu dibantah oleh dia. Kalau agama Kristen, agama Konghucu, agama-agama Buddha bertentangan dengan ilmu pengetahuan, saya tidak bisa komentar. itu terserah. Mungkin betul. Satu orang yang bayinya di perutnya malang, tidak bisa keluar, lalu dibawa ke dukun. Dukunnya ngasih jubang dan jamon-jamonan minta disembelihkan e, eh, wedus telurnya ireng dikasih kain putih disuruh bawa keris ke soko, disuruh nginep di kuburan itu orang gak semakin barat itu bisa mengaji anaknya. Ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan, Islam mengatakan beliau rumah sakit operasi ya. Ada tuh satu dokter spesialis yang diputer itu anak kembali ke tempatnya yang sebenarnya. Itu ajaran Islam. Ini sayang fikih, ini ilmiah ini. Kenapa kita mesti katakan bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Nah kalau yang tadi itu kami tidak tahu bagaimana ya. itu terserah saja. Tapi jangan dikebiak uyah. Dikatakan bahwa agama itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itu saudara tidak tahu semua agama. Saudara harus khusus mempelajari Islam. Tidak mungkin Islam bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Orang tadi saya katakan ilmu pengetahuan ini masih belum apa-apa dari hasil Al-Quran punya penemuan ilmu pengetahuan. Begitu kira-kira. Jadi jangan khusus. Tapi umat Indonesia umat mana mana sekarang sudah dianggapnya kepingin dianggap orang intelek itu kalau bilang wah jangan pakai agama sudah kita bicara dengan utak katanya utaknya juga tidak dipakai orang sekarang kan mendewakan akal mana hasil akal ilmiah ini digunakan katanya minta ilmu pengetahuan ya kita sekarang masuk ilmiah saja baik baik coba saya mau tanya ilmiahmu akan mengatakan bahwa khamar itu berbahaya. Minuman keras itu kan berbahaya. Ya betul. Lah kok kamu benar? Kok undang-undangnya memang boleh ya? Ilmiahmu kan mengatakan bahwa rokok itu menyebabkan kanker. Iya betul. Dan kok semua advertensi yang ada di strat-strat di kampung-kampung kampung advertensi rokok, segala jarum, segala peniti, segala macam-macam itu. Kenapa kamu biarkan? gudang garam ma'arif gurih, sedap, wangi, membawa ini, membawa bahagia, itu palsu. Bagaimana kamu ilmiahmu ketaruh mana di sini? Kamu kan tahu bahwa berzina itu membawa penyakit. Iya betul. Apa kamu anggap zina itu sehat? Tidak. Lalu kamu kan itu zina. Jadi ilmiah juga tidak tidak Ini peringkat. Dia sudah keluar segala real akhirnya dia ketemu hawa nafsu dia jalan atas hawa nafsu satu contoh itu Yahudi internasional mempunyai set pinter ya. Syaitanisme itu hanya berpusat kepada Yahudi dan Salib. Itu Iran, di Iran waktu itu orang perempuan dipastikan kembali kepada aturan Islam memakai cadu atau kudu itu perempuan-perempuan menerima. Hanya ada beberapa gelintir perempuan yang belajar dari Paris, yang hidup di tepi sungai Seine, atau belajar di gereja Notre Dame du saint di Paris, itu perempuan-perempuan uteknya utak barat, gak mau hubungan untuk mengorganisir ini supaya membuat demonstrasi. Seorang Yahudi namanya Eh, Simon Simon Beauvoir dari Prancis. Ini mengirim istrinya namanya Sartre, Nyonya Sartre. Nyonya Sartre Beauvoir. dibiayai ke Iran untuk memimpin demonstrasi. Siapa yang demonstrasi? Yang hadir seluruh demonstrasi itu 5.400 orang tok perempuan. Buka untuk intensi Tidak mau kami turut kemari kami ingin terbuka, kami ingin bebas, kami ingin tidak mau dikungkung. Dan ini yang organisir Sartre ini. Sudah keluar kira-kira satu juta kurang sedikit perempuan. Semuanya hubungan dan mengatakan terima kasih ya Khomeini kau kembalikan kami kepada ajaran Allah. Dan semuanya pakai kudu, tidak kelihatan cuma mukanya tok. Sesudah itu satu perempuan menjawab, Ray Sartre. seorang Yahudi tua keparat. Orang tua, kalau dia bilang. Kamu datang ke sini ini alasanmu apa? Alasanmu demokrasi. Kamu palsu. Sebab kalau demokrasi, kamu mesti tanya berapa yang ikut tidak mau hubungan dan berapa yang mau hubungan. Lihat kami punya angka berapa. Kamu keliru. Kamu salah alamat. Lah kalau kamu menganggap bahwa perempuan itu kudung adalah menyiksa perempuan dan menghina perempuan, maka kamu juga salah alamat datang jauh-jauh ke Irak. Itu loh pastor-pastor perempuan yang di rumah-rumah sakit pakai kap, pakai kudung, pakai keruput itu keluarkan dulu, jujur pakai pakaian sempak aja. <laughs> Biar kamu lego kok ke sini? Kamu jauh terlalu melangkah lautan kamu datang ke Iran. Itu di Paris itu ada berapa ratus ribu perempuan Kristen Katolik yang pakai kudung, dan pakai macam-macam itu. Suruh keluar dia pakai pakaian sempak itu. Kembali kau dari sini. Kami tidak butuhkan kamu punya kiri. Tidak lama eh, pihak kepolisian dan emigrasi minta dia meninggalkan Iran dalam tempo 24 jam. Dia siap. Saudara-saudara, sama-sama bisa ngesel. Sama-sama bisa berbicara. Itu perempuan muslimah. Kalau dibebaskan dari segala keungkungan, dididik betul atas dasar Islam, dia lebih gandes daripada itu. Coba. Ini suaranya. Tidak lantas iya bener orang oh, bukan di kudungan. Wong wedok kok disiksa. Ini tandanya mengikuti kata-kata orang bahlul yang tidak mengerti din, tidak mengerti agama. Lebih senang kalau dia buka yang lihat laki-laki. Tontonan gratis satu hari di alun-alun di mana Yang tidak punya duit untuk masuk bioskop, lihat segala umat ayat benda, pahanya orang, istrinya orang, segala dilihat. Ini orang-orang yang cilaka ini membawa kita. Dan latar belakang dari perginya Sartre ke sana, ngototnya Zionis supaya mereka berhasil membuka kudungnya orang-orang Iran. Saudara tahu apa aljabarnya itu? Kalau kudungnya perempuan dibuka, sama dengan adanya kerusakan moral. Ini yang dikejar. Kalau ada kerusakan moral, berarti orang-orang sudah ke barat, sudah masuk kantongnya mereka, sudah bisa ditekuk-tekuk. Sebab mereka ini ngejar kita punya moral rusak. Kalau tidak, mengapa orang-orang di mana-mana disuruh jadi hostess? Mengapa suruh jaga toko-toko dan kantor-kantor? Disuruh jaga tempat-tempat biliar dan kasino, kasino ini gadis-gadis kesian di mana? Umur belasan tahun bisa suruh jaga nyatet orang main biliar, main judi, ngeladeni orang di bar, suruh mencegah orang turis, apa hormatnya mereka kepada wanita? Demi Allah, Islam menghormati wanita seribu miliar kali lebih dari mereka. Tapi wanita tidak mengerti. Walakin aksaran nisa la ya'lamna wa la Emang saya sampai begini kita lihat perempuan coba ya gak tidak kesian. Ada yang di Eropa itu punya suami di rumah, punya anak yang menunggu. Dia dengan bosnya di satu kantor, di satu kamar sendirian Allah. Akhirnya ini perempuan tidak mau sama suaminya. Diujat-ujat rumah tangganya orang. Akhirnya pegatan dengan istrinya. Akhirnya istrinya tidak juga diambil oleh bos itu sebab dia tidak punya istri. Dan begitulah keadaan Eropa sampai nanti akan saya keluarkan buku. Saya akan bawa satu buku lagi tentang seorang perempuan bilang kembali dan kita ke rumah tangga. Cukup. Kami sesat. Tunggu saja saudara, jangan khawatir. Wahai ibu-ibu kaum perempuan, jangan saudara kepencut dengan aturan barat. Sebentar lagi mereka akan tobat. Jangan nanti kamu kesinggung. Lebih baik kita di rumah tangga mengambil kita di rumah tangga yang baik. Yang akhlaknya, yang aturannya, yang totok romonya baik. Menurut apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah SAW.